Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. <laughs> Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku, aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya, di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan Andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita cita aku, Kakang Ken Dari Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibn Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacaka. Dalam seri ke-401 ini, dengan para pemain, Elias sebagai Kiai Pranowo, Ali Burhan sebagai Nyai Pranowo, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Ivon Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Harry sebagai nelayan, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Kiai Pranowo mendesah. Dalam hati dia merasa jengkel pada istrinya. Namun selalu seperti yang sering terjadi, Kiai Pranowo selalu mengalah. Dalam perdebatan, dalam pertengkaran macam apapun dengan istrinya, dia tidak pernah menang. lupakan saja, Nyai. Lupakan keinginanmu untuk memiliki bayi itu. Kita bisa menempuh cara lain. Mungkin kita bisa memungut bayi dari orang lain yang memiliki banyak anak. Tidak, Kiai. Aku sudah terlanjur merasa sayang pada bayi itu. Aku tidak mau dengan bayi yang lain. Bayi itu sudah mempunyai hubungan batin denganku. Aku tidak bisa mengalihkan rasa sayang keibuanku kepada bayi lain. Ah. Ah, kamu ini keras kepala. Kaulah yang keras kepala, Kiai. Aku hanya menginginkan bayi itu. Masa kau tidak mau mewujudkan keinginanku? Ah, kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Sudah, kita cari kesempatan lain untuk membawa lari bayi itu. Perempuan itu akan aku pancing untuk betah tinggal di sini. Dengan demikian mereka terlena. Kita bawa minggat anaknya. Bulat sudah keputusan Nyai Pranowo, suaminya tidak mampu membantah kecuali menuruti keinginan istrinya yang dianggapnya terlampau keras kepala itu. Waktu kemudian terus bergerak, Nyai Pranowo telah memerintahkan kepada suaminya untuk menyembelih ayam lagi guna menjamu tamunya. Nyai Pranowo berharap dengan cara itu Pinaka swasti ratu masih bersedia tinggal di rumahnya barang sehari dua hari lagi sambil mencari kesempatan yang sebaik-baiknya. Dan kesempatan itu tiba kemudian pada keesokan harinya. Kemana mereka? Aku tidak tahu. Namun nampaknya sekaranglah saat yang tepat bagi kita untuk membawa pergi bayi itu. Ayo cepat, pasang kuda itu pada dokar. Aku akan mempersiapkan bayi itu. Ah, sebenarnya aku tidak senang dengan perbuatan kita ini. Alah sudah, jangan banyak bicara. Hmm. Cepat kerjakan apa kataku. Ayo, gerilis toh. Iya, iya, iya. Ayo, baik. Ger, para meswara, Jangan kau salahkan Biung ya, kalau kau harus berpisah dengan ibumu. Bertahun-tahun lamanya, Biung merindukan kehadiran seorang bayi. Tetapi itu tidak mungkin terkabul, karena Biung mandul. Batara Agung telah mengirimkanmu kepadaku, Ger. Jadilah kau anakku. Aku akan melimpahimu dengan kasih sayang sejati seorang ibu. Kelak namamu akan aku ganti. Aku pilihkan nama yang sesuai. Akan tetapi, jangan kau pikirkan itu sekarang. Yang penting kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ayo, Ger, aku gendong. Kita minggat dari sini ya. Ayo. Dengan sedikit gugup, dengan hati tegang, Nyai Pranawa segera menggendong para meswara dengan selendang lurik dan dengan langkah berjingkat, Nyai Pranowo membawa para meswara menuju ke kandang. Di sana suaminya telah menyiapkan dokar yang akan dipergunakan membawa bayi itu minggat. Kau sudah siap, Kiai? Sudah. Kau sendiri bagaimana? Apa kau juga sudah siap? Atau barangkali ada yang tertinggal. Rumah kita yang tertinggal. Biarkan saja. Di tempat yang baru kita bisa membangun rumah lagi. Yang penting kita sudah mempunyai anak. Ah, sudah jangan banyak bicara. Cepat naik dan kita berangkat. Aku berharap semoga mereka betah berada di dalam goa atau di pantai dan tidak menyadari kalau mereka kehilangan bayinya. Ah, dan berharaplah mereka akan memaafkan perbuatan kita ini, Nyai. Akan tetapi aku tidak perlu datang kepadanya untuk meminta maaf, kan? Ayo sudah berangkat. Ah. Dokar itu kemudian melaju ke arah barat mula-mula berderap biasa. Namun demikian lepas dari desa dan perkampungan kecil di tepi pantai itu, Kiai Pranowo segera menarik kendali kudanya lebih menyentak, disertai lecutan cambuk yang membuat dokar itu kemudian melesat di jalanan berpasir. Dan waktu yang mengiringinya merambat ke arah siang. Dan adalah sebuah kodrat ketika tiba-tiba bayi itu menangis. rupanya. Dan sudah saatnya menyusu pada ibunya. Aku telah menyiapkan minuman. Terus saja, tidak usah dipelankan. Eh, tetapi apakah ia mau? Aku telah membuat minuman dari gula Jawa. Juga bubur yang lembut. Anak ini pasti suka, karena aku sendiri suka. Selalu kau sendiri yang kau jadikan ukuran. Sabar sayang, sabar ya sahabatku. Ibumu yang baru ini akan menyuapimu, ya. lapar itu membuat para meswara menangis melengking. Dan ternyata baik minuman maupun makanan yang dibawa Nyai Pranowo tidak ditelannya. Tangis bayi itu semakin melengking. Kiai Pranowo terpaksa menghentikan dokar untuk memberi kesempatan kepada istrinya mengatasi keadaan. Gimana, Nyai? Bayi ini tidak mau. Nah, apa kataku? Ya kan? Kalau sudah begini bagaimana? Sabar, Kiai, sabar. Jangan berhenti. Kita terus saja. Nanti bayi ini pasti tidak akan tahan lagi dan mau menelan minuman yang aku suapkan. Yang terjadi bukan lagi dorongan rasa kasih sayangmu, Nyai. Akan tetapi kekejamanmu. Oh, ini bagaimana, Tokiai? Kiai? Cepat diatasi itu. Bagaimana supaya dia tidak menangis? cup-cup sayang ya. Ayo diminum, ayo. Ah, bagaimana ini? Aku tidak pernah mengalami kebingungan yang amat sangat. Tetapi menghadapi keadaan seperti ini pikiranku jadi buntu. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Sudah, larikan dokarnya. Larikan dokarnya, larikan dokarnya bagaimana? Bayinya itu loh. Bayinya itu bagaimana? Peswara adalah bayi yang bukan sewajarnya. Para Peswara adalah titipan seorang pujangga sakti di zaman Mataram yang harus lahir kembali ke dunia ini untuk mengatasi segala sepak terjang perempuan pemuja Durga Warakannya yang pernah dibunuhnya. Namun lahir kembali ke dunia ini sebagai umat Durga para Bandari. Itulah sebabnya, meski dia hanya sekedar seorang bayi, namun seolah-olah mengerti apa yang akan dan sedang dilakukan Nyai Pranowo, memisahkan dirinya dengan ibunya. Tangis bayi itu terasa tidak wajar di telinga Nyai Pranowo. bayi ini tetap menangis, tidak mau berhenti. Bagaimana ini? Ah, habis bagaimana? Seharusnya kau sendiri yang mengatasinya. Lengkingannya seperti menyakiti telingaku ini loh, Kiai. Aduh, Kiai bagaimana ini? Ya, hanya ibunya yang bisa mengatasinya, Nyai. Bayi ini butuh minum susu ibunya. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Lalu kalau tidak mungkin mau apa? Hah? Mau bagaimana lagi? Dibiarkan saja bayi itu menangis terus. Tidak mau minum atau menelan apa yang kau buat itu. Kita biarkan bayi itu mati. Eh? Dosamu setinggi gunung. Kalau hal itu sampai terjadi, Nyai. Habis bagaimana? Kita kembali. Kita harus kembali. Aduh. Jangan oda-adu-oda-adu saja. Kau harus melihat kenyataannya. Kau tidak bisa mengatasi bayi itu. Kita harus mengembalikan bayi ini pada ibunya. Kita harus mengaku salah karena kita memang salah. Itu yang harus kita kerjakan. Ah, sudah jangan menangis. Jangan menangis. Selalu saja sikapmu seperti itu. Kau ini sudah tua, Nyai. Sudah uzur. Tetapi jangan bersikap kekanak-kanakan seperti itu. Belajar. Belajar melihat kenyataan, Nyai. Kita harus kembali kita harus mau mengakui kesalahan kita. Dengan jiwa besar, tidak kerdil seperti jiwamu selama ini. Kita harus berani minta maaf. aku, aku takut. Membawa lari anaknya kau tidak takut. Meminta maaf malah takut. Huh, apa kamu itu? <laughs> Ayo kuda yang baik, kita berbalik kembali ke arah semula lagi. Ayo. adalah aneh, sebuah keajaiban bagi Kiai Pranowo dan Nyai Pranowo. Demikian kuda telah berbalik arah, bayi itu tidak lagi menangis, Berhenti dulu, Kiai. Kiai, lihat apa yang terjadi. Oh, bayi itu diam, tidak menangis lagi. Kita balik lagi, Kiai. Bandel kau ini, Nyai. Bayi ini berhenti menangis karena tahu kita akan membawanya kembali kepada ibunya. Jika dokar kita balik arah lagi, ia pasti akan menangis. Sudah, buang pikiran yang serakah itu. Buang jauh-jauh. Jangan disimpan. Rupanya telah terjadi sesuatu, Nyai. Ah. Wapalau kami, bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa yang terjadi dengan anakku? Ah, Uma Durga. Oh, Uma Durga telah sampai di tempat ini dan membawanya. Oh, oh. Mari kita periksa sekitar rumah ini, Nyai. Aduh. Mungkin kita akan mendapatkan jejaknya. Ayo, ayo. Para suara anakku. Apa yang terjadi denganmu, nak? para bersuara. swasti Swastiratu yang panik luar biasa berlarian mengelilingi rumah. Matanya dengan tajam memplototi segala sesuatu untuk mendapatkan jejak. Perhatian mereka pecah ketika sampai di kandang kuda. Dengan gemetar, Pinaka memandangi jejak dokar yang memanjang ke arah barat. Oh, Bapak, belum kami. Oh. Bagaimana ini, Pak? Apa yang terjadi pada anakku? Kemana suami istri itu pergi? Mengapa jejak dokter itu ke arah barat? Oh, tunggu, Nyai. Kau akan menyusul. Iya. Oh, jangan-jangan kau salah arah. Jejak dokar itu ke arah barat, Bapak. Iya, boleh jadi. Tapi itu hanya untuk menyesatkan kita. Ah. Sementara yang membawa pergi para mesuara menempuh ke arah lain. Oh, sebaiknya kita tanyakan ke rumah tetangga yang berada di sebelah barat. Mungkin mengetahui. Ayo, harus cepat. Jangan membuang waktu. Kisanak nelayan, dulu ke sana. Kami akan bertanya sesuatu kepadamu. Tanya apa? Bukankah kalian adalah tamu Kiai Pranowo? Uh, benar. M maksudku, aku bertanya kemana Kiai dan Nyai Pranowo itu uh, pergi. Uh, di rumahnya tidak ada. Loh, lah kalian uh, kalian berdua uh, maksudku Nyai dan Tuan Brahmana ini selama ini berada di mana? Kami sedang berada di pantai. Bayi kami kami titipkan kepada Kiai dan Nyai Pranowo. Ketika kami pulang, mereka tidak ada. Oh, Kisanak tahu uh, apa yang terjadi. Uh, maksudku, kemana Kiai dan Nyai Pranowo pergi? Uh, beberapa saat yang lalu mereka menaiki dokar ke arah barat. Aku lihat Kiai Pranowo sendiri yang menjadi kusirnya. Uh, istrinya menggendong bayi. Rupanya itu bayimu. Gemetar bibir Binaka Swasti Ratu mendengar jawaban lelaki nelayan itu. Dan tanpa berpamitan didorong oleh kepanikannya, Pinaka melangkah. Namun tatapan matanya tiba-tiba melihat sesuatu di kejauhan di sepanjang tepian pantai. Oh, oh, itu mereka, Bapak. Hah? Lihat, Bukankah yang di sana itu dokter? <laughs> Eh, benar, Nyai. Oh, Padahal iya. aku serasa hampir copot jantungku. Oh, para suara anakku. Aku cemas sekali. Bapak. Eh, bagaimana, Nyai? Rupanya suami istri itu sekedar ingin mengajak jalan-jalan anakku. Iya. Bukankah begitu, Bapak? <laughs> Nampaknya demikian. Meski terasa lambat, Makin lama dokar yang membawa Kiai Pranawa dan istrinya semakin dekat. Senyum Pinaka kemudian meragah ketika akhirnya Dokar itu telah sampai dan berhenti. Namun Pinaka dan Brahmanaloh gawe menjadi terkejut ketika mendadak Nyai Pranawa menangis tersedu-sedu. Duyung telah merasa berbuat salah? Oh, apa yang terjadi Kisana Pranowo? Uh, sebenarnya Aku sudah mencoba memberikan penerangan kepada istriku, Tuan Pramana. Akan tetapi ia selalu menuruti kata hatinya. Kata hati yang tidak benar itu. Oh, kami masih bingung. Ada apa ini? Hmm? Maafkan kami berdua yang nampaknya telah sempat membuat Nini Pinaka menjadi kebingungan. Tetapi kami masih bingung kesalahan apa yang telah Kisanak lakukan. Ah, kami bermaksud membawa lari bayi itu. Ah, ah mengapa? Mengapa bayiku akan dibawa pergi? Ah, maafkan Biung Nini. Biung telah berbuat salah kepadamu. Katakan, mengapa Biung bermaksud membawa pergi bayiku? Apakah ada orang yang bermaksud membelinya? Apakah ada orang yang memerintah Biung untuk melakukan hal itu? Mana bayiku Biung? Ia harus minum. Berikan kepadaku. Wajah Pinaka berubah menjadi tidak senang pada Kiai Pranawa dan istrinya yang telah bermaksud buruk terhadap para meswara anaknya. Katakan, katakan kenapa? Kenapa Kiai dan Biung telah bermaksud buruk membawa lari anakku? Mengapa? Aku, aku sudah berusaha mencegahnya, Nini. Tetapi istriku benar-benar tidak tahu diri. Bukan itu jawaban yang aku butuhkan. Tetapi mengapa kalian berdua bermaksud menculik bayiku? Apa salahku kepada kalian? Ah, diamlah, jangan menangis. Bayiku tidak senang mendengar suara tangis. Benar kata Nini Suwasti Ratu, Nyai. Sebaiknya kau diam. Kalau kau menangis, justru membuat aku tidak bisa bercerita. Kau yang akan semakin salah. Diamlah. Aku akan diam. Ya, aku akan diam. Uh, bertahun-tahun kami berumah tangga. Bertahun-tahun kami berdua menapak kehidupan suami istri. Namun sampai saat sekarang yang kami rindukan itu belum datang juga. Kami ingin mempunyai keturunan penyambung garis kehidupan kami kami merindukan hadirnya anak. Tetapi yang Batar Agung tidak memberinya kepada kami. Entah aku yang mandul, penihku bukan penih yang baik, atau sebaliknya, istriku yang tidak subur. Ah, oh, suara tangis bayi yang kami rindukan itu tidak pernah datang. Itulah sebabnya istriku menjadi lupa ketika Nini hadir dengan membawa seorang bayi yang lucu. Kerinduan kami kepada anak yang kami dambakan menyebabkan kami lupa diri. Kami lupa diri Nini Pinaka. Tiba-tiba Nyai menginginkan bayimu. Dia ingin menjadi bayimu sebagai anaknya. <laughs> Maafkan aku, Nini. Aku telah bersalah. Rahmanaloh kawedan pinaka swasti ratu kemudian terlihat saling memandang. Kini tahulah mereka apa penyebabnya. Mengapa Kei Pranawa dan Nyai Pranawa nyaris membawa lari bayi mereka? Ternyata dorongan naluri seorang ibu yang mendambakan lahir dan hadirnya seorang bayilah yang menyebabkannya, bukan karena umat durga yang dicemaskannya. Nyai Pinaka. Bagaimana, Bapak? Apakah kau tidak akan memaafkan mereka? Aku memaafkan, Bapak. Aku mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Aku menyadarinya. Oh, syukurlah. Kau berjiwa besar. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah memaafkan aku. Terima kasih. Sudahlah, Biung. Jangan menangis. Aku bisa mengerti dan merasakan apa yang membuatmu gelisah. Tetapi Biung, aku minta Biung juga bisa membayangkan betapa paniknya aku jika aku harus berpisah dengan para mesuara. Ia yang membuat aku masih betah hidup di dunia ini. Jika aku sampai kehilangan anakku, mungkin aku tidak mempunyai semangat untuk hidup lagi. Anakku adalah sumber dan cahaya hidupku. Aku minta maaf, Nini. Aku sudah memaafkannya, Biung. Lupakanlah. Maka meledaklah tangis Nyai Pranowo. Dia tidak mengira tamunya akan bersikap sedemikian itu. Nyai Pranowo semula telah membayangkan tamu-tamunya pasti akan memarahinya dengan berbagai macam umpatan kasar, ganjaran atas perbuatannya yang tentu tidak termaafkan. Namun ternyata betapa jembar dada perempuan itu yang memaafkan kesalahannya bagai anak kecil, Nyai Pranowo menangis sesenggukan. Jadi begitu toh soalnya. Kalian menginginkan anak, <laughs> menginginkan keturunan, tetapi kalian tidak bisa mendapatkannya. <laughs> Ah, lalu bayi orang kau rampok seperti itu. Hah? Bagaimana tokang Pranowo ini? Uh, untung belum terlanjur, Adik. Lah kalau kau menginginkan memiliki anak, mbok yo anakku yang paling bungsu itu diambil saja. Kalau anakku kau besarkan dan kau didik seperti anakmu sendiri, aku rela melepaskannya, kan? Bagaimana? Eh, sudahlah, jangan bicarakan soal itu lagi. Eh, atau begini saja, Kang. Kalau Kakang memang menginginkan keturunan, ah, <laughs> mbok kawin lagi, Kang. Mm, eh, adikku juga boleh kau kawini kang, Aku kira adik perempuanku tidak keberatan meski kau sudah tua <laughs> Bagaimana kang? Ah, sudah, sudah adik, sudah Jangan bicarakan soal itu ah, Pikirkan tawaranku itu kang Aku sungguh-sungguh kang Kalau kakang ingin punya anak Ambil anak bungsuku atau Kakang menginginkan keturunan dari benihmu sendiri, ya kawin saja, Kang. Mungkin ada baiknya mengawini adikku, Kang. Cobalah, Kang, pertimbangkan baik-baik itu. <laughs> Ah, aku akan mencarikan, Kang, ya. segera pergi dari tempat ini. Tetapi nampaknya Bapak justru berusaha menunda. Kenapa? Oh, kasihan mereka berdua, Nyai. Kiai dan Nyai Pranowo maksud Bapak? Iya. Kasihan karena mereka tidak mempunyai keturunan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin aku bisa menolongnya. Maksud Bapak? Aku akan berusaha menolong agar mereka mendapatkan keturunan yang mereka dambakan. Apakah Bapak bisa menolong mereka untuk mendapatkan keturunan itu? Yang aku lakukan mungkin hanya sekedar sebuah usaha. Apakah terkabul atau tidak, hanya Batara Agung yang mengatur. Dengan cara bagaimana, Bapak? Uh, aku mengenal beberapa jenis dedaunan yang bisa diracik menjadi jamu. Kita berharap dari khasiat jamu itu bisa menyebabkan yang tidak subur itu menjadi subur. Dan akhirnya mereka mendapatkan yang mereka idam-idamkan, yaitu momongan. Ah, benar Bapak. Betapa senang hati Nyai dan suaminya jika keinginan mereka terkabul. Itulah sebabnya Nyai, aku berketetapan untuk tinggal di sini sampai besok. Di sebelah selatan nampaknya dapat kita temukan apa yang kita butuhkan dedaunan yang akan kuracik menjadi jamu itu. Baiklah, Bapak. Aku akan bersabar menunggu sampai sehari esok. Ternyata mereka tidak marah, Kiai. Iya. Ternyata mereka tidak marah. Tetapi seharusnya hal itu membuka matamu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak patut dan tidak seharusnya terjadi. Akhirnya kau yang malu, ya kan? Kau sendiri sekarang merasa malu kan? Memang nasib kita. Nasib kita bagaimana? Nasib kita yang tidak mempunyai anak Makin lama usia ini makin tua Tetapi kepada siapa kelak kita akan mewariskan semua yang kita miliki ah, Kepada siapa kelak aku akan menitipkan diriku jika aku sudah tua Sudah jadi jompo uh, Sekarang begini saja Nyai Marilah kita belajar berbicara terbuka. Hmm. Kalau kau benar-benar mendapatkan hadirnya Ana, seharusnya kau melihat kenyataan dengan cara bagaimana kita bisa mendapatkan keturunan. Kau kawin lagi? Iya. Aku tidak bisa membayangkan kau berada di dalam pelukan orang lain, Kiai. Panas rasanya wajahku ini bisa terbakar. Aduh. Ah. Kau ini sudah tua. Masa kau masih menyimpan cemburu seperti ini? Ah, pokoknya tidak. Aku tidak mau. Bahkan, andai kata aku lebih dulu mati sekalipun, aku tidak akan rela kau kawin lagi. Aku akan menjadi hantu yang gentayangan yang akan selalu membayangimu jika kau kawin lagi. Amin, amin, cabang bayi. Kalau begitu ya sudah, Nyai. Kita harus neremo keadaan ini. Kita tidak punya anak ya sudah. Kita akan menjadi jompo kelak tanpa ada anak yang merawat ya sudah. Habismu apa lagi? Dan untuk selanjutnya, jangan bicara soal keturunan lagi. Tidak usah bicara soal itu. Thank Kisana Brahmana. Boleh aku ikut berbicara? Silakan, silakan. loh Gawe dan Pinaka Swasti Ratu kemudian duduk di sebuah amben yang terbuat dari kayu jati dan sangat kukuh. Parameswara tidur lelap di dalam pelukan ibunya. Sesaat suasana terasa hening baik Kiai Pranowo maupun istrinya memilih diam. Namun sejenak kemudian, keheningan itu dipecahkan oleh Brahmana Loh Gawe. Dunia ini memang banyak diisi oleh peristiwa yang aneh-aneh. Ada orang yang berkulit kuning, menambahkan untuk memiliki kulit yang lebih gelap. Padahal orang yang lebih gelap kulitnya itu menambahkan yang berkulit kuning. Ada orang yang rambutnya berombak, sementara orang yang memiliki rambut berombak justru menambahkan memiliki rambut yang keriting. Ah, ada orang yang mendapatkan karunia Batara Agung mendapatkan kesempatan untuk memomong bayi, tetapi malah memperlakukan bayi itu dengan tidak sepatutnya. Misalnya, kelahiran bayi dari hubungan gelap, kelahiran yang tidak diharapkan. Bayi itu dibunuh atau dibuang. Namun sebaliknya, ada orang yang menambahkan memiliki keturunan namun Batara Agung justru tidak memberinya. Contohnya adalah Kiai dan Nyai Pranowo. Sedemikian inginnya memiliki keturunan sampai mempunyai niat yang tidak seharusnya. A aku minta maaf. Bukan, bukan itu soalnya Nyai Pranowo. Aku sedang menunjukkan bahwa semacam itulah isi dunia ini. Kiai Pranowo, bagaimana kalau aku membantumu? Hmm? Mungkin kau masih mendapatkan kesempatan untuk memiliki keturunan. Hah? Bagaimana? Oh, benarkah itu Kisana Brahmana? Iya, aku hanya sekedar mencoba membantu. Namun segala sesuatunya tentu yang Batara Agung yang menentukan. Aku mengenal beberapa dedaunan, antara lain dedaunan yang mempunyai khasiat untuk mengatasi masalah seperti yang Kiai Pranowo dan istri hadapi. Oh, eh, terima kasih. Terima kasih sebelumnya Kisana Pramana, Terima kasih. Iya. Besok aku akan mengajakmu pergi ke hutan di sebelah selatan sana yang nampaknya menyimpan berbagai jenis pohon berkhasiat, Ada daun meniran, daun sangkeran, serta umbi ganyong khusus yang mungkin bisa membantu. suami istri itu merasa gembira sekali. Harapan yang selama ini tinggal harapan, ternyata masih ada celah yang mungkin bisa ditembus. Dan ketika malam larut, ketika Pinaka dan anaknya tertidur lelap, dan Brahmanaloh Gawis bagaimana biasanya memilih berada di tepi laut, merenungi kebesaran alam. Kiai dan Nyai Pranowo sibuk menganyam angan-angan. aku takut, Kiai. Takut apa? Takut melahirkan. Kau ini aneh. Tadi ngeyel, sekarang kau ketakutan sendiri. Baru sekarang aku tiba-tiba sadar. Aku sudah tua. Umurku hampir mendekati 50 tahun. Apakah aku masih bisa hamil? Atau apakah kalau aku melahirkan aku sanggup? Nah, kamu ini <laughs> ya, tidur saja. Tetapi benahi dulu pakaianmu itu. Nyai Pranawa tersenyum mendengar ucapan suaminya. Dia mengerti apa maksudnya perlahan-lahan namun pasti sehelai demi sehelai pakaian yang melekat di tubuhnya ditanggalkannya. Kiai Pranowo memperhatikannya dengan seksama. Tidak terasa dari sela-sela bibirnya keluar air liur yang menetes membasahi jangkutnya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.